Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ma yudhofu domiri Yaitu ada isim-isim yang khusus hanya dapat diidhofahkan kepada domir. Kemudian Beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-397 dan bait yang ke-398. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'du ma yudafu hatman imtana ila uhusman dhahiran haitsu waqa. Dan sebagian dari isim yang dapat diidofahkan atau dapat menjadi mudhof itu ada yang terlarang atau tidak boleh diikuti oleh isim dhohir ketika dia itu terletak dalam susunan idofah. Artinya, ketika isim-isim tersebut itu menjadi mudhof, maka mudhof ilaihinya itu tidak boleh berupa isim dhohir. Jadi susunan idhofah tersebut ada isim-isim khusus ketika dia menjadi mudhof, itu mudhof ilaihinya tidak boleh berupa isim dhohir. Kawahdalabbai wadawalai sa'dai. Ya, seperti apa? Seperti wahda, labbai, kemudian dawalai, kemudian sa'dai. Kata-kata tersebut itu ketika menjadi mudhof, mudhof ilaihinya tidak boleh berupa isim zahir. Wa syadza ila uyadai lilabai. Akan tetapi ada kasus yang syadz yang dia itu tidak dapat dikiaskan, artinya kasus khusus, ya kasus khusus di mana labai itu dapat diikuti oleh kata yadai. Maka pembahasan ini pada dua bait ini itu akan membahas mengenai idofah di mana mudofnya itu tidak dapat diidofahkan kepada isim zohir. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau uh, menjelaskan kedua bait ini, kemudian beliau mengatakan al asmaul mulazimatu lil idhafati ilal mufradi lafdhan wa ma'nan thalathatu anwa'in. Isim-isim yang wajib ya atau terus-menerus diidhofahkan kepada mufrad artinya bukan berupa jumlah maupun syibahul jumlah baik secara lafat dan juga makna. Itu ada tiga macam atau tiga kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, ma yudofu lidh waddomiri yaitu isim yang dapat diidhofahkan, disandarkan kepada isim dhohir dan juga domir. Jadi ada isim-isim yang dapat diidofahkan kepada isim dhohir dan juga domir. Mithlu contohnya kila wakilta. kilta. Ya, kila wa Kila dan kilta itu dapat diidofahkan kepada isim dhohir dan juga domir. Kemudian athani kelompok yang kedua ma yukhtassu bidzahiri yaitu isim yang khusus hanya dapat diidhofahkan kepada isim zahir. Artinya dia tidak dapat diidhofahkan kepada domir. Mithlu, contohnya, uli, kemudian ulati, wadhi, wadhati. Ya, kata-kata tersebut itu tidak dapat diidhofahkan kepada domir hanya dapat didofahkan kepada isim zahir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-33. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu ulu quwwah. Nahnu ulu quwwah. Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Maka di sini ada ulu Ya, ulu di sini itu didofahkan kepada isim dhohir yaitu kuwatin. Kemudian waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tolak ayat keempat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ulatul ahmal, wa ulatu ahmal. Maka di sini kita melihat bahwa kata Ulatu di sini itu diidhofahkan kepada isim zahir yaitu al-ahmali ya dan wanita-wanita yang hamil. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke 87 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dhannun ya wa dhannun ya dhannun itu ya dhunnun atau dhanun di sini itu kita lihat didofahkan kepada lafat annuni. Ya, ini merupakan isim dhahir bukan dhamir. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman hadaiqa dzata bahjah hadaiqa dzata bahjah yaitu eh, kebun-kebun uh, yang memiliki uh, pemandangan yang indah. Maka di sini lafat data itu diidofahkan kepada bahjatin yang itu merupakan isim zohir, bukan domir. Kemudian beliau melanjutkan asalisu kelompok yang ketiga dari isim yang dapat diidofahkan adalah ma yukhtasu bit domiri yaitu isim-isim yang khusus hanya dapat diidofahkan kepada domir. Wahuwal muraduhuna, dan itu yang dimaksud dalam pembahasan ini. Wahuwa nau'ani, dan isim-isim yang khusus hanya dapat diidofahkan kepada domir, itu pun dibagi lagi menjadi dua kelompok. al awalu kelompok yang pertama, ma yudofu likulli domirin yaitu isim yang dapat diidofahkan kepada setiap domir. Wahua yaitu wahda, yaitu lafat wahda. Lafat wahda itu boleh diidofahkan kepada domir apa saja. Nahwu contohnya, la, la usafiru wahdi. La usafiru wahdi. Saya tidak bepergian seorang diri. Maka lafat wahda di sini diidofahkan kepada ya mutakallim. Kemudian la tusafir wahdaka. La tusafir wahdaka. Janganlah engkau ya, bepergian seorang diri. Maka lafat wahdaka di sini diidofahkan kepada kaf ya domir mukhotob. Kemudian man safara wahdahu lam yamtathil nahya syar'i. Man safara wahdahu lam yamtathil nahya syar'i. Barang siapa yang bepergian seorang diri, maka dia tidak yang mematuhi larangan syariat. Maka di sini lafat wahda di sini itu diidhofahkan kepada domir ha, ya, domir ghaib Itu kelompok yang pertama. Hmm, ya, Athani kelompok yang kedua dari uh, isim yang hanya dapat diidofarkan kepada domir. Kelompok kedua adalah ma yukhtasu bidomiril mukhotobi. Yaitu isim yang hanya dapat diidofahkan kepada domir mukhotob. Kata ganti orang kedua saja. Kalau yang tadi kan kata ganti orang pertama bisa, ya. Kemudian kedua bisa, ketiga bisa. Yang ini hanya bisa didofahkan kepada domir mukhotob. Kata ganti orang kedua. Wahia masadiru muthannatan lafdhan wa ma'naha at-takroru. Yaitu masdar-masdar yang secara lafat itu muthanna. Ya, dimuthannakan namun, maknanya itu bukan musanna, tapi maknanya adalah pengulangan. Ya, jadi secara lafat itu maknanya dua, tetapi secara makna itu maknanya pengulangan. Alladhi yazidu ala Yang pengulangannya itu lebih dari dua kali. Ya, walaupun lafadznya itu dua, tetapi itu maknanya pengulangan yang lebih dari dua kali. Mislu, contohnya, labbaika wa sa'daika wa tawalaika. Kata-kata yang sering kita dengar, ya, sering kita dengar. Seperti labbaika, ya intinya saya akan terus memenuhi panggilanmu. Kemudian wa sa'daika, ya mudahnya saya akan ya terus penuhi panggilanmu dengan senang hati, terus menerus. Ya kemudian wa tawalaika ya secara terus menerus. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelaskan ya talbiyah itu beliau mengatakan labbaika Allahumma labbaika Ya, saya penuhi hmm. panggilan panggilanmu wahai Allah, saya memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaika. Ya, labbaika la syarika laka labbaika ya aku penuhi panggilanmu eh, maaf labbaika ya la, aku memenuhi panggilanmu la syarika laka ya tidak ada sekutu bagi engkau labbaika saya memenuhi panggilanmu innal hamda wan ni'mata laka wal mulka ya sesungguhnya segala puji ya nikmat dan kerajaan bagimu La syarikalaka, tidak ada sekutu bagimu. Maka di sini perhatikan semua lafat labai, ya, labai ya, itu bentuknya musanna secara lafat, tetapi maknanya maksudnya berulang-ulang. Terus memenuhi panggilanmu. Kemudian didofahkan kepada domir mukhotob kaf di situ. Qala Nafi'un, ya Nafi' rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha. Dan Abdullah bin Umar itu menambahkan lafaz talbiyah labbaika labbaika wa sa'daika. Ya, saya memenuhi panggilanmu, saya memenuhi panggilanmu ya dengan senang hati. Wal wal khairu biyadai wal khairu biyadaika labbaika warraghba'u ilaika wal amalu. Segala kebaikan ada di tanganmu, segala harapan dan amalan hanya untukmu. Ya, maka di sini kita melihat bahwa um, lafat sa'dai di sini itu juga diidofakan kepada kaf. Ini akhrajahul Bukhariyu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Nah, sahih beliau Al-Mujallad Thalitha jilid ketiga Safhata Thamanin wa Arba'ina pada halaman 408. Kemudian wa muslimun dan diriwayatkan oleh al-imam muslim. Rokma arba'atin wa thamanina wa mi'atin wa alfin. Pada hadis nomor 1184. Wa ziyadatu li muslimin tunal bukhariyi dan tambahannya Abdullah bin Umar tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, tidak ada di riwayatnya Al-Imam Bukhari. Walabaika maknaha dan arti dari lafat labaika adalah ijabatun ba'da ijabatin. Ya, pemenuhan undangan setelah ya memenuhi undangan. Artinya terus-menerus memenuhi undangan. Min labba itu berasal dari labba. Bimakna alabba. Ya, dari dari fi'il alabba. Ya, alabba yulibbu. Takulu, engkau mengatakan, ulibbulaka ilbabaini. Ya, ulibbulaka ilbabaini. Nah, di sini ilbabaini itu disebutkan dengan musanna, tetapi maksudnya adalah takror, ya, itu berulang-ulang. Ai Uqimu li ta'atika ilbaban kathiron. Ya, saya ya, menaatimu memenuhi ketaatanku kepadamu secara terus-menerus, ketaatan yang terus-menerus. Li'anna tathniyata takriri. karena tathniyah muthanna pada ilbaba ini di situ, itu maksudnya adalah takrir, pengulangan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat keempat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ ruji'il الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ Ya, kemudian pandanglah ya atau pandanglah ya sekali lagi ya atau berkali-kali. Ya mudahnya seperti itu. Di situ artinya pengulangan. Ai karrotin, ya artinya berulang-ulang. Kemudian wa labaika maf'ulun mutlakun. Nah, i'rabnya labaika adalah maf'ul mutlak. Mansubun bil ya'i ilhaqan laha bil musanna. Dan mansubnya itu dengan ya, ya seperti tandanya eh, tanda mansubnya musanna, ya ilhaqan laha bil musanna, mengikuti i'rabnya musanna muro'atan li lafziha. karena kalau mempertimbangkan lafadznya itu lafadz muthanna. maka mansubnya dengan ya walaisat muthannan haqiqatan akan tetapi eh, labai di situ itu bukan muthanna secara hakikat ya bukan muthanna secara hakikat min nahiyati ma'naha dari sisi maknanya wa amiluha dan amil yang memansubkan maf'ul mutlak tersebut itu dihapus. Takdiruhu, ya takdirnya adalah ujibu, ya, saya memenuhi. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf yang ada pada labbaika itu mudhaf ilaihi. Wa qawluhu, dan ucapan dari ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya tadi, atau dalam hadith, eh, Abdullah bin Umar tadi, ya wa sa'daika, ya ada sa'daika. Apa maksud sa'daika? Ai sa'dan ba'da sa'din. Ya, kebahagiaan setelah kebahagiaan, kebahagiaan yang terus-menerus. Wasa'du wasu'udu, dan apa yang dimaksud dengan sa'ad dan su'ud, itu makna dari sa'dai itu adalah sa'ad dan su'ud yaitu al-yumnu wal barokatu, yaitu kemakmuran dan keberkahan. Ai yumnan wa barokatan fi talbiyatika, yaitu kemakmuran dan keberkahan dalam talbiyahmu. Wahua mansubun bilya'i ya'i ilhaqan lahu bil muthanna. Sama ya. Sa'dai itu mansub dengan ya mengikuti i'rabnya musanna, diikutkan ke i'rabnya musanna. Ala annahu maf'ulun mutlaqun, karena kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Wa amiluhu mahdhufun yuqaddaru bima yunasibu. Dan amilnya itu dihapus, ditakdirkan dengan fiil yang sesuai. Ya, apa saja lafadznya boleh selama fiilnya sesuai wal kafu mudhafun ilaihi dan kaf yang ada pada sa'dai itu adalah mudhaf ilaih. Wa amma dawalai ya adapun lafaz dawalai dawalaika ya fa nahwu contohnya akhadha Muhammadun yas'adu wa yahbitu dawalaika. Ya akhadha Muhammadun ini akhodanya af'al syuru' ya. Uh, fi'il yang menunjukkan mulai akhada Muhammadun yas'adu wa yahbitu dawalaika. Muhammad mulai naik dan turun secara terus-menerus. Atau maksudnya apa? Bimakna tadawulan ba'da tadawulin. Ya, satu putaran setelah putaran yang lain. Ya, terus-menerus. Naik, turun, naik, turun. Atau ay tawalian ba'da tawalin. Secara berturut-turut setelah berturut-turutnya, terus-menerus seperti itu. Wa i'rabuhu kama taqaddama dan i'rabnya sama sebagaimana yang telah berlalu. Maf'ul mutlak dia itu mansub dengan ya yang diikutkan kepada i'rabnya muthanna. Kemudian beliau melanjutkan wa qad syadza wa qad syadza idafatu ihda hadhil kalimati wa ashbahiha ila dhamirin ghairi dhamiril mukhatabi. Dan tadi kan tiga tadi labai sa'dai tawalai itu asalnya hanya dapat diidhofahkan kepada domir mukhatab. Nah, dihukumi syad ya dihukumi sesuatu yang khusus ya yang tidak dapat dikiaskan itu mengidofahkan salah satu dari kata-kata tadi ya dan juga yang serupa dengannya itu kepada domir yang selain domir mukhotob. Au ilas min zohirin atau kepada isim zohir. Ya kalau dicari ada mungkin. Ya, ada dalam ucapan orang Arab, tetapi itu hukumnya syadz, yang tidak dapat dikiaskan, hanya khusus saja. Fal awalu maka yang pertama, ya berarti lafat labai, Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Laqultu labbaihi liman yada'uni. Ya sungguh saya mengatakan labbaihi, saya akan memenuhi panggilannya kepada orang yang mengundangku. Maka di sini perhatikan labbai itu diidhofahkan kepada domir ha ya fa'adhafa labbai ila domiril ghaibi. Maka penyair itu mengidofahkan lafat labbaik kepada domir wa Wahuwal ha'u, yaitu ha. Wahada syadzun Dan ini hukumnya syadz Ya, cukup pada syair ini saja. Ya. Tidak perlu kita kemudian um, mengkiaskannya pada ucapan kita sehari-hari. Wathani, kemudian yang kedua, berarti yang lafat... Uh, eh, atau maaf tadi al-awalu tadi maksudnya didofahkan kepada domir yang selain domir mukhotob. Di sini domir ghaib. Nah, athani di sini maksudnya adalah didofahkannya kepada isim dhohir. Ya, wathani kakaulihi sebagaimana ucapan seorang penyair. Da'autu limana bani miswaron falabba falabbayyadai miswari. Ya, kita lihat catatan kaki terkait uh, makna dari syair ini. Qila dikatakan mengenai syair ini, inna hadza rajulun da'a akhar. Ya, bahwa ini itu mengenai laki-laki yang mengundang orang yang lain. Ya. Kemudian uh, ismahu atau jumlah saja ya ismuhu miswarun yang nama orang yang uh, mengundang atau yang diundang itu adalah miswar nah untuk apa mengundang Liusaidahu fi malin lazimahu ya untuk membantunya dengan harta yang dia miliki ajabahu ila dhalika. ya maka kemudian orang tersebut, ya miswar tersebut, itu membalas undangannya atau menjawab undangannya. Fakola, ya maka maka dia mengatakan hadal baitu, ya bait ini. Ya, kemudian jawabannya itu adalah bait ini. Ya, artinya saya ya saya telah mengundang orang yang um, mengundang orang yang memerlukan bantuan, ya miswar. Kemudian ya bay ya yadai miswari yaitu saya memenuhi panggilannya panggilannya pada miswar. Nah, maka di sini bay al fi fi'lun madin. laba ya falab bay ya bay ya yadai miswari ya maaf. bay ya yadai miswari. Maka laba yang pertama itu adalah al madhi Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Falabbai, ya kemudian labba yang kedua alfa'u atifatun. Fa'nya adalah fa'atof. Wa labbai maf'ulun mutlaqun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Dan labbai itu maf'ul mutlak yang mansub dengan fi'il yang dihapus. Wa yadai mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i. Dan lafat yadai itu mudhaf ilaih yang majrur dengan ya li'annahu musannan karena itu lafadznya musanna wa huwa mudhafun wa miswari mudhafin mudhafun ilaihi dan yadai itu mudhaf dan miswari itu mudhaf ilaihi di sini syahidnya lafadz labai di sini diidhofahkan bukan kepada domir tetapi kepada lafadz yadai ya yadai itu padahal isim dhohir tapi hukumnya syadz Ya, artinya cukup pada syair ini saja, tidak perlu kemudian kita mengkiaskannya pada ucapan kita. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'du ma yudhafu hatman imtana ila akhirih. Ai maksudnya inna ba'dal asma'il mulazimati lil idafati yamtani'u an yaliyahu lismudz Bahwa sebagian dari isim-isim yang dia itu ya, terus-menerus datang dalam keadaan idhofah, itu tidak boleh diikuti oleh isim zohir, Artinya, mudhaf ilaihinya tidak boleh berupa isim zohir. Haithu waqa'a minal uslubi. Ya, ketika dia itu terletak dalam uslub idhofah. Wa innama yajibu an yaliyahud domiru. Ya, dan kata-kata tersebut itu wajib diikuti oleh domir. Kawahda seperti lafat wahda, labai, watawalai, sa'dai. Ya, itu semua lafat-lafat yang sudah kita bahas tadi. Thumma hakama bisyududhi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menghukumi dengan syadh. Ya, syadh ala wuku'il mudhafi ilaihi isman dhahiran wa huwa yadun ya atau yadai yadin ya jadi Ibnu Malik rahimahullahu taala menghukumi syadz ketika mudhaf ilaih dari lafat-lafat tadi itu ada berupa isim zahir yaitu apa lafat yadin ba'da kalimati labbai yang terletak setelah kata labbai yushiru bidzalika ilal baitil madhkuri maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada bait yang disebutkan tadi yaitu da'utu limana bani miswaron falabba falabbai yadai miswari. Kemudian kita lanjutkan ma yudhafu lil jumlati wujuban au jawazan. Kata-kata yang diidhofahkan kepada jumlah. Kalau tadi kan sebelumnya kepada mufrad Ya, bukan jumlah, bukan syibahul jumlah. Nah, di sini itu ada idhofah di mana mudhof ilaihinya berupa jumlah. Baik hukumnya jawab eh, wujub, wajib ya, bul, uh, harus dia wajib ya. Kemudian jawas atau hukumnya boleh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-399 dan bait yang ke-400 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa id wa in yunawwan yuhtamal ya wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa id wa in yunawwan yuhtamal maka mereka ya mereka itu ya, ulama nahwu atau orang-orang Arab terdahulu yang mengucapkan bahasa Arab yang fasih itu mereka selalu mengidofahkan haithu dan id itu kepada jumal, ya, kepada jumlah. Jadi haithu dan id itu selalu diidofahkan kepada jumlah. Wa in yunawan yohtamal. Akan tetapi kalau id itu ditanwin, ya misalnya menjadi izin, ya, itu dia itu memungkinkan untuk datang sendiri, tidak perlu bersama dengan jumlah atau yuhtamal ifradu idh ya boleh datang dengan sendiri ifradu idh wa ma ka idh ma'nan ka idh adif jawazan nahwu hina janubidh ya tadi jadi kalau idh itu ditanwin boleh datang sendiri ya jadi izin misalnya dan wa ma ka idh ma'nan ka idh ya dan apa-apa yang atau kata yang memiliki kemiripan dengan id dari sisi makna, itu adif jawazan, boleh diidofahkan kepada jumlah, dan itu hukumnya jawaz. Boleh, ya, bukan wajib. Nahwu contohnya hina ya hina dan id itu kan maknanya sama. Hina ja nubid. Nanti ada mak mak eh, maknanya ya ketika ya penjahat datang maka dia terbuang, keadaannya terbuang. Maka kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini yaitu bait ke-399 dan bait ke-400. Taqaddama anna minal asma'i ma tajibu idhofatuhu ilal mufradi. Telah berlalu penjelasan bahwa di antara isim-isim itu ada isim-isim yang wajib diidhofahkan kepada mufrad. Artinya bukan kepada syibahul jumlah dan bukan kepada jumlah. Wa minha ma tajibu idofatuhu ilal jumlati. Dan di antara isim-isim itu ada yang wajib diidofahkan kepada jumlah. Wal awalu madol kalamu alaihi. Yang pertama, yaitu isim-isim yang wajib diidofahkan kepada mufrad, itu telah berlalu penjelasannya. Wa amma fa fahuwa thalathatu asma'in. Adapun yang kedua, berarti yang wajib diidhofahkan kepada jumlah, itu ada tiga isim. idh wa wa'idha. Ya, jadi, jadi ya ada tiga kata, haitsu dan idh, dan idha. Wal kalamul ana ala wa idh Ya, dan pembahasan di sini itu mengenai dua yang pertama, yaitu haithu dan idh. Amma idha fasayatil kalamu alaiha insya'allahu. Adapun idha nanti akan ada pembahasannya, insya'allahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fal awalu haithu. Maka yang pertama adalah haithu. Nah, haithu ini wa huwa dhorfu makanin mabniyun alat dhommi. Haitsu adalah ya dzarfu makanin mabniyun alat domi. Dzaraf makan yang mabni dengan dhommah. Fi mahalli nasbin akan tetapi dia menempati kedudukan nasab. Wa yudhafu ilal jumlati lismiyati. Dan haitsu itu dapat diidofahkan kepada jumlah ismiyah. Ya, diidofahkan kepada jumlah ismiyah. Contohnya apa? Nahwu, jalastu haifu al-makanu jamilun. Ya, jalastu eh, jalastu haifu al-makanu jamilun. Saya telah duduk di tempat di mana tempatnya itu indah. Maka al-makanu jamilun itu jumlah ismiyah, itu diidhofahkan kepada haifu. Atau maaf, haifu diidhofahkan kepada al-makanu jamilun wal fi'liyatu e wal fi'liyati dan haitsu juga dapat diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya ijlis haitsu arota, Ya, duduklah dimanapun engkau menginginkan. Maka arota di sini itu adalah uh, fi'il atau jumlah fi'liyah. Maka haitsu itu diidhofahkan di sini uh, haitsu sebagai mudhof dan Arota di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaihi. Au haitsu turidu juga boleh. Kalau tadi kan arota itu fi'il madhi, turidu itu adalah fi'il mudhari. Ijlis haitsu turidu. Duduklah dimanapun engkau kehendaki. Wal aktsaruna ala anna idhofataha lil mufrad. Ah, wal aktsaruna ala anna idhofati idhofataha lil mufradi syadzatun. Dan yang kebanyakan ya, kebanyakan yang ada pada haitsu ini itu mengidhofahkan haitsu kepada mufrad berarti bukan kepada jumlah itu dihukumi syadz. Artinya ya khusus jarang terjadi dan tidak dapat dikiaskan. Nahwu contohnya jalastu haitsul hudu'i Ya, saya telah duduk di tempat yang tenang. Ya, al-hudu itu kan mufrad, bukan jumlah. Nah, mengapa dia hukum isyad? Li'annal araba lam tudifha fil il illa ilal jumlati. Karena orang Arab itu ya sangat jarang atau hampir tidak pernah mengidofahkan haithu itu kepada mufrad, ya, kepada mayoritas keadaannya. Ya, melainkan ya mayoritasnya kepada jumlah. Wa yara fariqun akharu fi atau wa yara fariqun akharu. Ya, tetapi ada kelompok ulama nahwu yang lain. Fi muqatti fi muqaddimatihim al-Kisai yang yang menjadi pemimpin ya pimpinan ya, atau yang menjadi pelopor dari kelompok yang lain tersebut adalah al-Kisai. Apa pendapat mereka? Jawaza idhofatiha lil mufradi. Dan al berarti Al-Kisai ya rahimahullahu taala dan para ulama-ulama nahwu yang sepakat dengan beliau itu memperbolehkan mengidhofahkan haitsu kepada mufrad. Wa hujjatuhu dan hujjah dari Al-Kisai rahimahullahu taala annal amfilatal masmu'ata amfilatun fasihatun. Karena contoh-contoh yang kita dapati ya masmu secara sama dari orang Arab itu adalah contoh-contoh yang fasih. Wahia ma'akilat wahia ma'akilatiha kafiyatun nilqiyasi 'alaiha. Maka contoh-contoh yang fasih tadi itu walaupun sedikit tapi sudah cukup untuk dijadikan dasar untuk kias. Ya sudah cukup. Kenapa? Li'annaha qillatun nisbiyatun. Karena sedikitnya itu sedikit yang relatif. Artinya apa? Bin ai bin nisbati li'idofatiha ilal jumlati. Ya relatif kalau dibandingkan dengan idofahnya kepada jumlah. Jadi karena relatif, sebetulnya banyak juga misalnya ya misalnya misalnya ucapan yang di uh, eh, haifi yang didofahkan kepada uh, mufrad itu ada 100 100 ucapan orang Arab. Namun yang didofarkan kepada jumlah itu ada 100.000. Nah 100 kalau dibandingkan 100.000 ya memang sedikit. Tidak ada 1%. Tetapi 100 itu tetap banyak. ya Tetap banyak. Tetap bisa dijadikan sebagai uh, dasar untuk kias. Kira-kira seperti itu. Wa min dzalika qaulu syairi dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan Ama taro haitsu suhailin tali'a najman yudhi'u kasyihabi lami'a. Ama taro haitsu suhailin tali'a najman yudhi'u kasyihabi lami'a. Tidakkah engkau melihat ketika Suhail ya. Suhail itu nama salah satu benda langit. Ya, nama bintang. Ya, kalau dalam bahasa mungkin buku pelajaran dan lain sebagainya biasa disebut kanopus. Ya, bintang yang cukup terkenal kanopus. Tidakkah engkau melihat ketika bintang Suhail itu toli'ah muncul? Najman yudhi'u kashiha bilami'a. Ya, sebagai bintang yang bersinar seperti Shihab, ya um, ya meteor yang berpijar. Kita lihat catatan kaki Suhailun najmun yabarudul lailu inda tulu'ihi. Ya, dia itu adalah nama bintang di mana malam itu menjadi dingin ketika Suhail itu muncul. Karena namanya bintang itu kan kemunculannya itu tergantung musim. Ya, maka musim ketika Suhail muncul di negeri Arab itu adalah ketika malam itu dingin. Wa dojud hmm, tamr. Ya, jamak dari tamr ya ini. Berarti wa dojud tumuru wal fawakihu. Dan musim ketika Suhail muncul itu musim ketika kurma-kurma itu matang dan buah-buahan juga matang. Ya, jadi itu musim ketika malam dingin ya dan kurma dan buah-buahan itu matang. Asyihabu sedangkan asyihab itu adalah uh, syu'latun min narin sati'atin. Yaitu ya seperti busur, busur atau lidah api dari ya api atau pancaran api yang bersinar seperti itu. Ya mudahnya seperti bintang jatuh atau meteor seperti itu. Yang yang rob dari syair tersebut, amma alhamzatu istifhami. Oh, amma maaf ya. Amma itu adalah uh, alhamzahnya, hamzahnya itu adalah untuk istifham. Wama nafiyatun awil kalimatu kulluha adatu tustiftahin. Ya, ma itu adalah manafia. Atau ama itu sendiri, itu keseluruhannya, ya, al kalimatu kulluha adatu tustiftahin. Itu adalah adat istiftah, perangkat untuk memulai jumlah. Taro fi'lun mudhari'un. Ya, taro adalah fi'il mudhari' wal fa'ilu anta. Ya, fa'ilnya takdirnya adalah anta. Haitsu maf'ulun bihi, haitsu adalah maf'ul bih dari taro. Mabniyun alat dhammi fi mahalli nasbin. Yang mabni dengan dhamma menempati kedudukan nasab. Suhailin mudhafun ilaihi, Suhail adalah mudhaf ilaih. Toli'an halun min haitsu, toli'an adalah hal dari haitsu. Ai taro maka nasuhailin hala kaunihi toli'an fihi. Artinya apakah engkau melihat tempatnya Suhail dalam keadaan dia itu muncul di tempat tersebut. Au halun min Suhailin, atau hal dari Suhail ya lebih mudah ketika Suhail itu muncul. Najman mansubun alal madahi bifi'lin mahdufin. Najman itu mansub yang tujuannya untuk memuji. Ya, yaitu dengan fiil yang dihapus, berarti fiilnya berupa pujian. Au yakunu um, au yakunu haitsu dzarfu makanin atau haitsu bisa juga di sebagai dzaraf makan. Mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Yang mabni dengan dhammah menempati kedudukan nasab. Wa toli'an maf'ulun bihi dan toli'an adalah maf'ul bih. Wa najman badalun min toli'an dan najman di Arab sebagai badal dari toli'an. Yudhi'u al-jumlatu fi mahalli nasbin sifatun li najman. Yudhi'u di Arab sebagai jumlah yang menempati kedudukan nasab sebagai sifat untuk najman. Kashihabi muta'alliqun bi yudhi'u kasihabi itu eh, jar majrur yang ya terikat atau terhubung dengan fi'il yudhi'u. Lami'an halun min fa'ili yudhi'u. Ya halun min fa'ili yudhi'u. Lami'an adalah hal dari uh, fa'ilnya yudhi'u. Ya ini i'rab dari syair tadi. Fa'adhafa haitsu ilal mufradi Suhailin. Maka penyair tadi itu mengidofakan haithu kepada mufrad. Ya, satu kata saja yaitu suhailin. Wa ala hadzal qawli. Ya, kalau mengikuti pendapat ini artinya pendapatnya Al-Kisai dan ulama nahwu yang sepakat dengan beliau, fala da'iya litta'wili awil hukmi bisyududi. Maka kita tidak perlu sebetulnya untuk mentakwilnya Ya, tadi kan kalau dihukumi syadz itu harus ada takwilnya. Ya. Atau tidak perlu juga dihukumi dengan syadz. Itu ada kok dalam ucapan orang Arab dan sebetulnya cukup banyak. Dianggap sedikit karena sedikitnya itu relatif dibandingkan banyaknya yang eh, mengidofahkan kepada kepada jumlah. Ya, tapi yang idofahkan kepada mufrad itu juga ada, cukup banyak, tetapi relatif sedikit wa ma'al qawli ya wa ma'al qawli wajahati hadzal qawli illa annal aula muhakatul kafiri ya meskipun ya pendapat yang mendukung pendapat ini ya melainkan bahwa yang utama ya tetap menghikayatkan yang banyak artinya karena yang banyak itu mengidofahkan kepada uh, jumlah ya kita cukup mengikuti diidofahkan kepada jumlah saja. Karena yang diidofahkan kepada mufrad itu relatif sedikit. Wathani dan yang kedua, ya tadi kan haitsu. Yang kedua adalah id. Ya, id. Fahuwa dhorfun lizamanil maudi. Dan id adalah dhorof untuk zaman yang telah berlalu, masa yang lampau. Kita lihat catatan kaki. Wakotetakunu, takunu ya dan terkadang si'ir tersebut alal asahi itu menurut pendapat yang lebih sahih itu terkadang id itu menjadi dzarfan lizamanil mustaqbali. Ya, id itu asalnya untuk zaman maldi yang lampau, tetapi terkadang menurut pendapat yang sahih itu kadang bisa juga digunakan untuk zaman yang akan datang bimakna idha. maka ketika itu maknanya menjadi idha. Ya kapan itu hina takumul korinatu adalatu alaihi. Ketika dalam jumlah tersebut itu terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwa waktunya itu adalah waktu yang akan datang. Kakaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-39. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr." Dan berilah mereka peringatan ya tentang hari penyesalan yaitu ketika segala perkara itu telah diputus. Ya, maka ini menunjukkan hari penyesalan itu kan belum terjadi. Ya, hari penyesalan itu belum terjadi. Ber berarti itu mustakbal pada masa yang akan datang. Maka id di sini kudial amr walaupun di situ ada fiil maudi tetapi maksudnya maksud yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, itu maksudnya di sini. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kalzimin. Dan berilah peringatan kepada mereka mengenai hari yang dekat, yaitu hari kiamat. Yaitu di mana hari di mana hati itu ya sesak sampai kerongkongan itu menahan kesedihan. Nah, perhatikan juga di sini walaupun id ya id di situ itu kemudian uh, tidak diketahui atau asalnya itu untuk uh, kejadian yang lampau tetapi yaumal azifah ya hari yang dekat atau hari kiamat itu belum terjadi berarti ini perkaranya pada masa yang akan datang ini menjadi korinah bahwa ini adalah digunakan untuk yang mustakbal wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-70 dan 71 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman um, yaitu fasaufa ya'lamun maka kelak atau sungguh mereka kelak akan mengetahui idzil aghlalu fi a'naqihim ketika ya, leher-leher mereka itu dipasang pelenggu dan ya pelenggu ya pelenggu pelenggu leher mereka maka di sini juga e, diketahui bahwa ini belum terjadi. Ya yang lamun Mereka nanti akan mengetahui. Maka if di sini itu maksudnya adalah zaman yang mustakbal. Wa kullu dzalika mustakbalun maka semua yang ada pada ayat-ayat tersebut adalah zaman yang mustakbal. Lam yahsul minhu syai'un. Yang lam yahsul minhu syai'un fima madha minaz zamani. Yang itu semua belum terjadi. Ya, belum terjadi pada masa yang lampau. Ya, itu nanti akan terjadinya di hari akhir. Qala Ibnu Malikin fi syawahidi tawdihi wa tashihi dan Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam syawahidut tawdihi wa tashihi safhata 9 pada halaman 9 wa qauluhu if id yukhrijuka qaumuka ya dan ucapan beliau ya ucapan beliau ya beliau di sini itu bisa ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis yang sangat masyhur ketika eh, Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Warokoh. Maka kemudian Warokoh mengatakan ini id yukhrijuka muka. ya id yukhrijuka muka. Ya kan beliau mengatakan ya ketika ya atau seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika engkau diusir kaummu. Ya, ketika engkau diusir kaummu, berarti sudah diusir belum? Belum, pada saat itu belum. Ya, ketika bertemu Warokoh, ya, bin Naufal, itu belum diusir. Tetapi itu akan terjadi di masa yang akan datang setelah pengucapan tersebut. Maka apa? ustung milafihi id muwafaqatan li idza fi ifadati listiqbali Maka id di situ itu digunakan yang sama maknanya atau penggunaannya dengan idza Ya, jadi id yukhrijuka qaumuka itu maknanya seperti idza yukhrijuka qaumuka. Apa artinya fi ifadati listiqbali Karena membawa makna istiqbal. Eh, masa yang akan datang wa huwa isti'malun sahihun dan ini adalah penggunaan yang sahih. Ya, ini jelas sahih karena ini ada di dalam hadis yang sangat masyhur. Ya, dan ini adalah berarti ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ghafala anit tanbihi ilaihi aktsarun nahwiyina yang mayoritas dari para ulama nahwu itu ya melewatkan atau terlewat dalam menjelaskan hal ini. Jadi sebenarnya satu kata ini saja, itu juga kaumuka itu sudah menjadi dalil yang kuat. Tetapi mayoritas ulama nahwu itu tidak memberikan perhatian terhadap contoh ini. Wal jumhuru la yuthabbituna dzalika. Dan mayoritas dari ulama Nahwu tidak menetapkan hal ini. Ya, artinya tidak mengatakan id itu ya pokoknya untuk masa lampau. Ya, mayoritas ulama nahwu seperti itu, tidak menetapkan bahwa id itu sebetulnya bisa untuk mustakbal juga. Balin nususul waridatu fihi min babi tanzilil mustaqbali al-muhaqqaqi al-wuqu'i manzilata ma qad waqa'a wa huwal maudi. Ya. Padahal nas-nas yang atau teks-teks ya dan juga dalil-dalil yang sampai itu apa? Min babi tanzilil mustaqbalil muhaqqaqi al-wuqu'i manzilata ma qad waqa'a. Itu menjelaskan, semua itu menjelaskan ya if yang ada dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya itu adalah um, menurunkan ya menurunkan sesuatu yang atau menjelaskan atau ya menjelaskan sesuatu yang akan terjadi tetapi pasti terjadi ya al muhaqqaq al wuqu' pasti dia itu terjadi Nah, sesuatu yang pasti terjadi, manzilata maqadwaqa'a, itu kedudukannya seperti apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi kan, ya sudah terjadi, pasti terjadi. Tetapi ini semua tadi adalah wahyu. Nah, wahyu ketika menjelaskan sesuatu yang akan datang, itu semua pasti terjadi. Yang pasti terjadi itu kedudukannya seperti maudi. Ya, karena sama-sama semuanya pasti terjadi wahwal madi yaitu madi fatakunu fatakunu nuktatu albalaghiyatu fihi alqat'u bi annahu atin la mahalata nah ini tujuannya ya fatakunu nuktatul albalaghiyatu fihi alqat'u bi annahu atin la mahalata maka tujuan secara balaghah dari uslub ini ya id kemudian itu untuk masa yang akan datang, itu untuk memastikan bahwa kejadian tersebut akan terjadi secara pasti. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam hadis tadi, itu semua pasti akan terjadi. Wa ma'a anna wahidatun. Ya, meskipun ro'ya ini, ya. Wa ma'a anna ghayatar ra'yaini wahidatun. Ya meskipun ya, tujuan dari dua pendapat tadi, yang satu mengatakan id itu tidak boleh untuk mustakbal. Yang ini eh, mengatakan boleh, ya boleh id itu untuk mustakbal. Nah tapi sebetulnya ghayatar ra'ya ini wahidatun. Tujuan dari dua pendapat itu sama. Ya, illa annahu yu'ayyidul awwala qauluhu ta'ala. Ya, melainkan atau kecuali yang menguatkan pendapat yang pertama tadi ya bahwa id itu boleh ya boleh untuk mustakbal itu adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 70-71 fasaufa ya'lamun maka mereka nanti akan mengetahui idzil aghlalu fi a'naqihim ketika yara belenggu itu ada di leher-leher mereka. Mengapa ini uh, dalil yang kuat? Fa inna ya'lamuna mustaqbalun lafdhan wa ma'nan. Karena ya'lamuna di sini itu dapat dipastikan dia mustaqbal baik dari sisi lafaz dan makna. Mengapa lidukhuli harfit tanfisi alaihi? Karena dia kemasukan huruf tanfis, yaitu saufa. Saufa, pas nanti akan terjadi, artinya belum terjadi wa qad am wa amila fi id ya dan yang lamuna tersebut yang beramal kepada id ya wa qad amila fi id maka yang lamuna yang beramal kepada id fa yalzamu an yakuna manzilati idza maka pada saat itu dapat dipastikan id itu menempati kedudukannya idza ini penjelasan mengenai id Ya, tadi wathani id fahuwa dhorfun lizamanil madhi al mubhami. Ya id itu asalnya dhorof untuk zaman yang lampau yang mubham, yang masih belum jelas. Kemudian beliau melanjutkan mabni yun ala sukuni fi mahalli nasbin dan id itu mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab karena sebagai dzaraf tadi. Ada catatan kaki lagi qad takunu fi mahalli jarrin, tetapi terkadang id itu dapat eh, menempati kedudukan jar mudhofan ilaihi sebagai mudhof ilaihi. Idza udhifat ila lafdhin dalin ala zamani. Kalau dia itu ya diidhofahkan kepada lafat yang menunjukkan akan zaman. Mithlu, contohnya apa? Yauma id hina id ya sa'ata id ya atau idzin juga boleh kalau tanwin yauma idzin hina idzin hari itu hina idzin waktu itu sa'ata idzin ya waktu itu juga lailata idzin malam itu ghadata idzin pagi tersebut asyiyata idzin sore tersebut wa yalzamuha tanwinul iwadi ya maka pada saat seperti itu wajib diikuti oleh tanwin iwat. Berarti semua yauma idzin, haina idzin, sa'ata idzin, lailata idzin, ghadata idzin dan asyiyata idzin. Kama marra fi awalil kitabi, sebagaimana telah berlalu penjelasan mengenai tanwin iwat pada awal kitab ini. Wa huwa iwadun anil mudhofi ilaihil mahdhufi. Mengapa dinamakan tanwin iwat? Karena itu menggantikan yang mudhof ilaih yang dihapus. Wa huwal jumlatul lati udhifat id ilaiha. Mudhof ilaihnya berupa jumlah yang disandarkan kepada ya, id itu disandarkan kepadanya. Wa taqdiru hadhil jumlati yadullu alaihi siyaqul kalami. Dan takdir dari jumlah tersebut itu yang menunjukkan adalah konteks dari kalimatnya. Kita kembali ke atas. Wa yudhafu ilal jumlati lismiyati. Dan id itu dapat diidofahkan kepada jumlah ismiyah. Sama seperti tadi. Nah, Nahwu contohnya. Jitu idhil matoru hatilun. Jitu idhil matoru hatilun. Saya nah, telah datang ketika hujan turun dengan lebat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Eh, apakah ya patut dia memerintahkan kepadamu untuk berbuat kekafiran? di saat engkau sudah ya, menerima Islam. Maka kita lihat id di situ masuk ke jumlah ismiyah yaitu antum muslimuna. Yang tadi id masuk ke jumlah ismiyah almatoru hatilun. Wal fi'liyati. Ya dan id itu bisa masuk ke jumlah fi'liyah allati fi'luha madin lafdhan wa ma'nan. Yang fiilnya itu adalah madhi baik secara lafat dan juga secara makna. Nahwu contohnya jitu idh hatolal matoru. Ya jitu idh hatalal matoru. Saya telah datang ketika hujan turun deras. Ya maka hatolal matoru itu adalah jumlah fi'liyah yang fiilnya fiil madhi. Kemudian au ma'nan faqat atau bisa juga id itu masuk ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu madinya hanya secara makna. Ya bukan secara lafat. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-127. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ya dasar-dasar dari e, pondasi uh, dari Baitullah bersama Ismail. Ya maka ini yarfa'u itu fi'il mudhari', tetapi maknanya itu makna yang telah lampau, yang telah terjadi. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru" Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu yang berbuat makar atau memikirkan tipu daya kepadamu. Maka di sini id masuk ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari'. Tapi itu secara lafat saja. Ya, secara makna itu tetap tetap maldi, telah lampau. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Ya, maka ini juga sama. Takulu itu fi'il mudhari, tetapi secara makna itu madhi. Li'anna ma dzukira mutaqaddimun ala nuzulil ayati. Karena semua yang disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Ahzab itu lebih dahulu terjadi daripada ketika ayat ayat-ayat tersebut turun. Yang kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Mughnil Labibi, yang buah karya Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ihda wa Thamanina, halaman 81, kemudian Safhata Arba'in wa Thamanina, halaman 84. Ya, kemudian beliau melanjutkan wa yulhaqu ma asbahaha minal asma'i. Dan isim-isim yang serupa dengan id itu hukumnya diikutkan dengan id. Ya, ada isim-isim yang serupa dengan id. Apa serupanya? Fi kaunihi dzarfan yadullu 'ala zamanil madil mubahami. Karena isim-isim yang serupa dengan if tersebut itu adalah dhorof yang menunjukkan akan zaman yang telah lampau dan juga mubaham yang tidak pasti. Kemudian mithlu contohnya haina ya ketika waqta sama ketika zamana ketika ya lahdhata ya saat wa kadzalika yauma ya sama wa sa'ata sama semua itu bisa dihukumi sama seperti itu idza urida bihima mutlaquz zamani. Khusus untuk yaumun dan yauma dan sa'ata itu hanya jika kedua kata tersebut dimaksudkan untuk zaman semata. Karena yaumun dan sa'atun kan penggunaannya bisa bermacam-macam. Kita lanjutkan. Fahadihil asma'u, ya, maka isim-isim ini wa nadhairuha dan juga yang sama atau setara dengan isim-isim tersebut itu tudhafu ila ma tudhafu ilaihi id maka dapat diidhofahkan kepadanya hal-hal yang dapat diidhofahkan kepada id sama minal jumlatil ismiyati wal fi'liyati baik berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu sama-sama dapat diidhofahkan atau kata-kata tersebut dapat idofahkan kepada jumlah-jumlah tersebut. Takulu, engkau mengatakan, hadortu hin, hinan sorofta. Hadortu hinan sorofta. Saya telah hadir ketika engkau telah pergi. Hada yaumu uh, yanfa'ul jittu. Ya hada yaumu yanfa'ul jittu. Ini adalah hari di mana Ya, kesungguhan itu bermanfaat atau jatuh. Kemudian nah di sini yaumu ditofahkan kepada yanfaul jatuh. Ya, maaf, malah kakek nanti maaf. Uh, eh, Hada yaumu yanfaul jitu. Ya, in, ini adalah hari di mana mm, kesungguhan itu bermanfaat. Maka yanfaul jitu itu um, jumlah fi'liyah yang di yang yaumu itu diidofahkan kepadanya. Dan insarofta tadi juga jumlah fi'liyah yang hina itu bisa diidofahkan kepadanya, disandarkan kepadanya. Nazalal mataru ala khinil fallahu qanitun. Hujan turun ya ketika para petani itu sudah mulai putus asa. Maka al-fallahu qanitun adalah jumlah ismiyah dan haini itu diidhofahkan kepada jumlah tersebut. Wa idhofatuha ilal jumlati jaizatun la wajibatun. Dan mengidhofahkan kata-kata tersebut kepada jumlah, itu hukumnya boleh, bukan wajib. Fayasihu antudofa ilal mufrodi. Ya karena kata-kata tersebut tadi itu bisa diidhofahkan kepada mufrad. Bikhilafi idh ya kecuali if ya jadi yang selain if tadi yang serupa dengannya seperti tadi sa'ata hina dan lain sebagainya wakta zamana itu bisa diidhofahkan kepada mufrad tapi kalau if itu berbeda fa innaha la tudhafu illa ilal jumlati karena id itu tidak didofahkan kepa melainkan kepada jumlah saja ya hanya didofahkan kepada jumlah Kama madho, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Takulu, engkau mengatakan, ah, ya ini, saat tani fi waqti syadaidi. Ya, engkau telah ya, mendukungku atau menghiburku pada waktu susah. Ya, engkau telah menolongku, mendukungku pada waktu susah. Maka waktu ini diidofahkan kepada asyadaid dan itu mufrad. Kemudian istaiqadtu waqtal fajri. Saya telah menunggu waktu fajar. Maka waqtal fajri waqta diidhofahkan kepada al-fajri. Itu mufrad juga. Fa in kana dzarfu ya, adapun jika zorofnya itu bukan madhi, berarti apa? Wa huwal mustaqbalu, berarti itu mustaqbal. Lam yujra mujra idza ya lam yujra mujra id maaf eh, fil idhafati ila jumlati binauaiha oh ya kata-kata tadi ya kata-kata yang uh, hina dan lain sebagainya itu itu kalau dorofnya bukan madi tetapi mustakbal maka lam yujero mujero id fil idhafati ilal jumlati maka dia tidak ditempatkan pada kedudukannya id ketika dia itu diidofahkan kepada jumlah binawaiha ya dengan dua jenis id baik itu yang madi ya madi secara lafat dan makna atau madi secara makna saja bal yu'amilu mu'amalata idza ya akan tetapi kata-kata tadi itu tidak lagi berperilaku seperti id tetapi berperilakunya seperti ida. Ya, ida itu belum dibahas nanti setelah ini, tetapi ida itu e, untuk masa yang akan datang. Ya. Fala yudofu ilal jumlah tilismiyati. Maka ida itu tidak diidofahkan kepada jumlah ismiyah. Maka kata-kata tadi juga nanti tidak diidofahkan kepada jumlah ismiyah. Kita lihat catatan kaki. Hada qawlu jumhurin nuhati. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama nahwu. Anna idha la tudofu ila jumlatin ismiyatin. Bahwa idha itu tidak didofahkan kepada jumlah ismiyah. Wa kadha ma ashbahaha. Maka demikian juga apa-apa yang serupa dengan idha. Itu juga tidak dapat didofahkan kepada jumlah ismiyah. Lakin waqa'a fil Qur'anil karimi Ido Fatuma asbahaha ila jumlatin ismiyatin. Akan tetapi ditemui dalam ayat Al-Qur'anul Karim itu ada kata-kata yang serupa dengan ida, tetapi diidofahkan kepada jumlah ismiyah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke eh, oh bukan Maaf, kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumahum bariz yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur tidak ada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah maka perhatikan di sini, itu ada yauma. Ya, yauma itu kan serupa dengan idha. Tetapi di sini diidhofahkan kepada jumlah ismiyah yaitu hum barizuna. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al ayat ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Yauma hum 'alan nari yuftanun yaumahum 'alan nar yuftanun yaitu hari ketika mereka ya di atas api neraka di azab. Maka perhatikan yauma di sini serupa dengan idza tetapi diidhofahkan kepada jumlah ismiyah yaitu hum 'alan nari yuftanun Wa fi kalamil arabi qawlu Sawadi bani qaribi ini pernah dibahas sebelumnya syairnya dan di antara contohnya dari ucapan orang Arab adalah ucapan dari Sawad bin Qorib. Waqad taqaddama telah berlalu penjelasannya. Fakun li syafi'an yawma la dzu syafa'atin bimughnin fatilan an sawad bin Qoribi. Ya maka jadilah engkau ya pemberi syafaat bagiku pada hari tidak ada yang tidak ada yang dapat memiliki, syafaat ya dengan sesuatu yang dapat mencukupi bagi Sawat bin Qorib maka perhatikan ada yauma. Ya, yauma di sini masuknya ke jumlah ismiyah, yaitu lazu syafa'atin. Kita kembali ke atas. Ya, bal ilal fi'liyati. Akan tetapi, e, kata-kata tersebut ketika berperilaku seperti idza itu masuknya ke jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya Eh, Aji uka haina wali duka min safarihi. Saya datang ketika ayahmu datang kembali atau kembali dari safarnya. Maka di sini karena secara makna ya itu uh, akan datang ya saya akan datang ketika ayahmu datang dari safarnya. Maka di sini hina itu adalah berperilaku seperti Iva. Jadi masuknya ke jumlah fi'liyah. Wa ingkana ghoiro mubahamin, tetapi kalau zamannya itu bukan zaman yang mubaham, ya artinya diketahui, wa huwa dhorful mahdudu, yaitu dhorof atau waktu yang tertentu spesifik, lam yudof ilal jumlati, maka tidak didofahkan kepada jumlah. Mengapa? Li'annahu lam yusma, karena yang seperti itu tidak terdengar atau tidak diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Bal yudhofu ilal mufrodi. Kalau dorofnya mahdud, spesifik, maka diidofahkan kepada mufrod. Mithlu, contohnya, itu adalah syahrun, ya, haulun, sanatun, amun, ya, wa nahu dhalika. Atau syahrin, haulin, sanatin, amin, wa nahu dhalika. Ya, bulan, ketika atau uh, kurun ya kemudian uh, tahun uh, tahun dan yang sejenisnya Takulu, ya contohnya, engkau mengatakan syahru Ramadana mubarakun. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Maka Ramadana itu kan mufrad. Ya, maka syahru itu diidhofahkan kepada Ramadana. Sanata thamanin fathu makkata. Ya, Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8. Itu berarti sanata itu waktu yang jelas, diidhofahkannya kepada mufrad. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa alzamu idhofata ilal jumal, ya wa alzamu idhofatan ilal jumal ila akhirih. Ai maksudnya, alzaman nuhatu haithu wa idh al-idofata ilal jumali mutlakon. Para ulama nahwu itu mengidofahkan haithu dan id kepada jumlah secara mutlak. Muhakatan lil mil fasih karena ia menghikayatkan ucapan orang Arab yang fasih. Wa in yunawwanu id bihadfil mudofi ilaihi dan jika id itu diberikan tanwin iwat dengan menghapus mudof ilaihnya karena minal muhtamalil jaizi ifroduha. Maka itu adalah kemungkinan yang memungkinkan id itu datang sendiri tanpa mudhof ilai. Ai qat'uha anil idhofati lafzon la ma'nan. Yaitu ya diputus kewajibannya dari idhofah. Namun secara lafat, kalau secara makna tidak. Karena ada tanwin iwat. Nah, tanwin iwat itu berarti ada mudhof ilaihi yang di niatkan. Wa ma kana mithlu id fi kaunihi isma zamanin maudin mubahamin ya. Dan apa yang serupa dengan id karena keadaannya fi kaunihi isma zamanin maudin karena kedudukannya yang menjelaskan atau menjadi isim yang menunjukkan zaman lalu yang mubaham yang belum pasti, belum tertentu, fahuwa kaid maka hukumnya seperti id. Fi idofatihi ilal jumlati binaw'aiha. aiha. Ya, karena dia dapat diidofahkan kepada jumlah dengan dua jenisnya, ya ismiyah dan juga fi'liyah. Lakin idofatuhu jaizatun la wajibatun. Akan tetapi idofahnya itu hukumnya jaiz, boleh, bukan wajib. Thumma mathala lima yushbihu idh. Kemudian beliau memberikan contoh sesuatu yang serupa dengan id. Fi qawlihi pada ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, hina janubid. Ai maksudnya apa? Hina ja'al mujrimu nubidha sya'nuhu. Ketika datang penjahat tersebut, ya keadaannya menjadi terbuang. Wa qusira dan ja di situ dimaksurkan ya dihilangkan hamzahnya. Harusnya kan ja'a, tapi disebut ja lid darurati karena darurat syair. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.